merupakan ringkasan dan pokok-pokok kaidah apa yang beliau bahas secara luas dalam kitab beliau Qawaidul Musla في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى طيب dan telah kita sampai pada kaidah yang kedua pada cabang yang ketiga telah kita selesaikan pembahasan tersebut dan insyaallah pada hari ini kita akan selesaikan kaidah yang kedua ini dan semoga Allah mudahkan untuk kita masuki pembahasan kaidah yang ketiga. Dalam kaidah yang kedua yaitu kaidah tentang asma Allah Subhanahu wa taala pada poin yang keempat al-far'ur rabi' berkata Syekh Muhammad bin Salih Uthaymin pada halaman tujuh dari kitab Al-Far'ur Rabi' paragraf yang kedua kata beliau kullu ismin min asma'illahi fa'innahu yadullu ala dhatillahi wa ala sifatillati allati tadammanahu tadammanaha wal athari al عليه alaihi كان متعديا Kata beliau, bahagian dari bentuk keimanan terhadap nama-nama Allah yang indah, yang terindah. Kata beliau bahwa kullu ismin min asma'illah, setiap nama dari nama-nama Allah, fa innahu yadullu ala dhatillah, Maka sesungguhnya ia menunjukkan akan zat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ala sifatil lati tadammanaha juga menunjukkan akan sifat yang terkandung dalam nama tersebut, tersebut ya. Setiap nama memiliki sifat. Setiap nama mengandung sifat, kan begitu maksudnya ya. Dan yang ketiga, walal athari al-mutarattabi alaihi in kana muta'addiya dan juga menunjukkan akan al-athar hasil ya yang berkaitan dengan nama tersebut jika dia nama yang mengandung sifat yang mutaaddi inkana mutaaddian jika dia mutaaddi mutaaddi artinya bahwa dia ya fi'il yang yata'adda atharu fi fa'ilihi ala maf'ulihi itu bentuk fiil yang hasil dari fiil itu berefek, memberikan efek kepada al-maf'ul bihi yang dikenai oleh pekerja pekerjaan ya yang dikenai oleh dengan pekerjaan nanti akan datang contohnya ya seperti sifat ar-rahman misalnya ar-rahman ya nama ar-rahman maka dia menunjukkan akan zat Allah ya Ar-Rahman artinya Zul-Rahmah Al-Wasi'ah Zat yang rahmatnya maha luas itu menunjukkan akan zat Allah nama Ar-Rahman yang kedua menunjukkan akan sifat yang terkandung dari nama tersebut yaitu sifat rahmah Zul-Rahmah tadi dan berikutnya menunjukkan asar ya hasil dari sifat itu ya yang mana Allah yarhamu man yasha'u min ibadih Allah merahmati siapa yang Allah kehendaki bagi hamba-hambanya ya dan kalau Rahman ya menunjukkan rahmat yang luas karena itu Allah memberikan rezeki ya kepada orang-orang yang muslim maupun orang-orang yang kafir namun Allah tidaklah merahmati dengan rahmat yang khusus dalam bentuk kecintaan dan keridhaan kecuali orang-orang yang beriman wa kana bil mu'minina rahima ya maka ini bentuk dari apa yang kita tetapkan dari nama Allah Subhanahu wa taala ya jadi bahwa setiap nama dari nama Allah mengandung tiga perkara jika dia mutaaddi itu intinya ya mengandung tiga perkara jika dia mutaaddi. Yang pertama adalah menunjukkan akan dat Allah. Kedua, menunjukkan akan sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Dan yang ketiga menunjukkan efek hasil dari bahwa Allah bersifat dengan sifat tersebut yang itu tampak kepada ya maf'ul bih yang dikenai pekerjaan kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya. Ya, Kata Syekh, "Wala yatimul imanu bil ismi illa bi ithbati dalika kullih." Dan tidaklah sempurna keimanan kepada nama tersebut kecuali dengan menetapkan seluruh perkara ini. Jadi tiga perkara tersebut, ya. Misalu dari fi ghairi al-muta'addi. Contoh dari apa yang ditetapkan ya dari faedah tersebut pada nama yang tidak mutaaddi. Ya, pada nama yang tidak mutaaddi. Ya. ya. Jadi ini sebenarnya beliau tidak sebutkan bahwa itu tidak berlaku untuk yang garum mutaaddi. Kalau untuk garum mutaaddi hanya dua saja, yaitu menunjukkan akan zat dan kedua menunjukkan akan sifat yang terkandung dalam nama tersebut ya atau adapun asar dari fiil tidak beliau tidak sebutkan tapi beliau sebutkan dalam contoh saja ya Misalnya dari fi ghail mutaaddi al-azim contohnya pada nama Allah al-azim dul dzul azamah Allah yang maha agung kata beliau fala يتم imanu bihi hatta tu'minu bi اسمًا isman min asma'illahi dalan على ذاته تعالى wa ما تضمنه من الصفة وهي العظمة maka tidaklah sempurna keimanan dengan nama tersebut nama al-azim hingga engkau beriman ya dengan penetapan nama tersebut sebagai salah satu di antara nama-nama Allah yang menunjukkan akan zat Allah yang pertama yang kedua menunjukkan akan apa yang terkandung pada nama tersebut dari si sifat yaitu al-azamah. Yaitu al-azamah. Ini untuk al-asma yang disebut dengan ghairu muta'addiyah. Ya. Wa misalu dzalika fil muta'addi. Contoh pada nama yang dia muta'addi. Ar-Rahman. Nama Ar-Rahman. Maka tidak sempurna tentu saja keimanan kepada nama Ar-Rahman ini kecuali dengan tiga perkara yang disebutkan dalam cabang dari kaidah. Kata beliau, "Fala yatimmu al-imanu bihi hatta tu'mina bi itsbatihi isman min asma'illahi dalan ala dzatihi ta'ala wa ala ma tadammanahu min sifah wa hiya rahmah wa ala ma tarattaba alaihi min atharin wa huwa innahu yarhamu man yasha'." maka tidak sempurna keimanan terhadap nama tersebut, nama Ar-Rahman, hingga engkau beriman dengan penetapan nama itu ya di antara nama-nama Allah yang menunjukkan akan that Allah. Yang pertama, yang kedua menunjukkan akan apa yang terkandung dari sifat dan yang ketiga apa yang merupakan hasil dari sifat tersebut ya yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala merahmati siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Jelas ya? Baik. Nah, istilah fi'il mutaaddi, fi'il lazim, ya. Gairu mutaaddi. Maka ini perkara yang kita ketahui dalam ilmu nahwu tentunya. Ya. Bahwa ada fi'il yang mutaaddi, ada fi'il yang lazim. Fi'il mutaaddi yaitu fi'il yang membutuhkan objek ya ada objek yang dikenai oleh pekerjaan ya adapun jadi ibaratnya apa dalam susunannya ya SPO subjek predikat objek ya nah sedangkan yang lazim maka dia hanya subjek dan predikat tanpa objek saja ya tanpa objek maka dia lazim yang ini pembahasan fiil dalam ilmu nahu sebenarnya ya kan namun ditetapkan hal ini pula pada nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nama-nama Allah Subhanahu wa taala ditetapkan dengan nas dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Telah dibahas dalam pertemuan yang lalu. Ya kan? Tauqifiyah. Kembalinya kepada keterangan Al-Qur'an dan As sunnah Sedangkan nas-nas dari Al-Qur'an dan As-Sunnah itu dengan apa? Bilisanin Arabiyyin mubin. Dengan bahasa Arab ya maka pemahaman kita kepada dalil-dalil tersebut tidaklah keluar dalam dari lingkup pemahaman bahasa Arab itu sendiri. Nah, dari sinilah kemudian diambil kaidah yang disebutkan dalam perkara ini, ya. Dan ini ada syahidnya tentu saja, ada contohnya, ya. Seperti apa yang telah kita isyaratkan dalam pertemuan-pertemuan yang terdahulu, ya. Maka ini yang perlu kita ingatkan. Pertama, kita sampaikan bahwa Kenapa kok ada kaidah seperti ini ya? Apakah kaidah ini disebutkan pula oleh para ulama mutaqaddimin ya? Dari para sahabat dan tabi'in radhiyallahu alim ajma'in ya? Atau ini istimbat yang datang belakangan ya? Hasil dari ya, eh, istitla dari telaah penelitian akan istiqra terhadap nas-nas syariat ya Jawabnya bahwa dia adalah hasil dari istiqra. Hasil dari istiqra. Telaah. Ya, studi ilmiah terhadap dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sama dengan pembagian nama Allah, ya, atau pembagian sifat Allah, ya, eh, afan pembagian tauhid, ya, menjadi tauhid yang tiga. Tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma dan sifat. Apa dalilnya? Adakah keterangannya dalam Al-Qur'an Sunnah tentang pembagian seperti itu? Tidak ada. Tapi dia adalah istiqra' wa tatabbu' dari penelitian studi ilmiah terhadap keterangan-keterangan ya dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menyebutkan tentang ya tauhid ternyata tidak keluar dari tiga jenis tauhid yang disebutkan itu ya kadang disebutkan dua namun dia juga adalah bagian dari yang tiga tersebut hanya dalam ya istilah sebagian ulama dengan dua ya tetapi sebenarnya mereka sama saja la musyahata fil istilah tidak ada kesempitan dalam permasalahan istilah tetapi mafatnya bahwa makna dari kedua pendapat tadi dua atau tiga sama saja ya sama saja maka demikian pula di sini dan tetap wal istiqra di antara bentuk metode ilmiah dalam menetapkan suatu permasalahan ya nah pertanyaannya sekarang ya tadi kita sebutkan bahwa diingatkan ini bahwa dia memang disebutkan oleh para ulama mutaakhirin tetapi dasarnya adalah dari istiqra wa tatabbu dari penelitian studi ilmiah terhadap teks-teks dan keterangan Al-Quran dan Sunnah tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ternyata ya dalam nama-nama Allah itu kalau kita lihat maknanya, ada yang mutaaddi, ada yang lazim. Dan jika dia mutaaddi, maka terlihat betul dalam gambaran nas-nas tersebut bagaimana ada tiga perkara yang ditetapkan darinya. Ya, perkara pertama dan kedua sekali perkara yang tidak mungkin ya ada, ada perkara yang jelas pertama dan kedua bahwa menunjukkan akan nama dan menunjukkan akan sifat itu perkara yang jelas ini ya itu bahwa setiap nama pasti mengandung sifat. Nama mengandung makna. Ya. Disebutkan bahwa al alfab qawalibul ma'ani. Yang namanya lafal, susunan kata-kata. Ya, dia membawa satu mak makna. Dan itulah tujuan dari adanya lafal-lafal itu. Diletakkan lafal itu menjadi konsensus kesepakatan di antara manusia. Tujuannya adalah untuk menggambarkan apa yang diinginkan dari mak mana kan itu jelas ya maka kalau kemudian setiap nama mengandung menunjukkan akan that yang diberikan nama tersebut dan menunjukkan akan sifat yang terkandung dalam nama tersebut itu perkara yang layak perlu jadal perkara yang tidak perlu lagi perselisihkan ya cuman masalahnya pada kok ada pembagian lazim dan mutaaddi paham ya ya betulkah istiqra menunjukkan hal itu maka ini yang ingin kita ingat, ingatkan. Ya. Nah, Telah sering kita ingatkan dalam pembahasan terlalu juga, ya. Seperti apa yang disebutkan dari dalil-dalil, ya. Yang menunjukkan hal itu contohnya misalnya. Ya, dalam doa istikharah. Dalam doa istikharah. Insyaallah semua hafal doa istikharah. Biasanya yang mau menikah nih, ya. Hafal dulu doa istikharah <laughs> Adapun part 1, part 2, part 3 yaitu lain di luar pembahasan itu ya. Yang jelas bahwa biasa untuk menikah. Sebenarnya dia untuk apapun yang kita inginkan dengannya, ya? Hah? Alhamdulillah. <laughs> ya. <laughs> Karena dia bukan hanya untuk menikah, kita baru jelaskan tadi ya, bahwa dia ketika kita membutuhkan istikharah, mengharapkan ketenangan hati dan mohon bimbingan dan tuntunan dari Allah SWT untuk memilih apa yang terbaik. Allahumma ini astagdiruka bi kudratik wastakhiruka bi ilmik. Nah, di situ ada bentuk kita meminta kekuatan dari Allah yang maha kuat. Istikharah meminta pilihan dari Allah yang maha luas il ilmunya. Nah, itu ada asar dari sifat al-alim, al-qadir. Ya, yakdiru min ibadihi ma yasha. Allah memberikan kemampuan, kekuatan kepada hambanya apa yang Allah kehendaki. La haula wala quwata illa billah. Ya. Barang siapa bergantung kepada Allah Subhanahu wa maka Allah akan senantiasa memenuhi harapannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu لا yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasmuhu ya maka kita dapatkan banyak keterangan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni al-afu eh ya'fu Allah yang mengampuni memaafkan ya al-ghaffar ini juga la mutaaddi al-ghaffar Allahumma gfirli Ya Allah ampunilah aku. Ya, sehingga kita minta ya asar dari bahwa Allah bernama dengan nama Al-Ghaffar. Itu apa? Kasatul Ghufran banyak mengampuni. Paham ya? Maka itu contoh bagaimana betul ada yang namanya yang mutaaddi dan ada yang lazim. Ada hasil dari Allah bersifat dengan sifat itu. Dengan selalu kita ingatkan kembali apa yang disebutkan oleh Imam Abu Ja'far al tahawi bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah bernama atau bersifat dengan suatu sifat hanya karena setelah ia berbuat dengan perbuatan tersebut. Masih ingat ya? Ya, karena apa yang disandarkan kepada Allah dari nama dan sifat adalah nama yang terindah dan sifat yang tertinggi. Paham ya? Sehingga Allah telah bersifat dengannya. Sebelum Allah berbuat dengan perbuatan yang merupakan hasil dari sifat tersebut. Ingat ya kata beliau, "Laisa ba'da khalqil khalqa istafada ismal khaliq wala bihdathil bariyah istafada ilma ismal bari." Bukanlah setelah Allah menciptakan makhluk, Allah bernama Al-Khaliq. Tidak pula setelah menciptakan Al-Bariyah, eh Khaliqah, Allah pun disebut alba, albari tidak. Jelas ya? Karena nama dan sifat ini adalah nama yang terindah dan sifat yang tertinggi. Allah layak bersifat dengannya, ya. Dan tentunya di atas dari apa yang disifatkan oleh makhluknya. Fauqa ma yasifu Baik. Jadi istiqra dari dalilnya adalah apa? Dari telaah kepada dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah ya dilihat bagaimana tabiat dari nas tersebut memahami nas itu dengan pemahaman yang jelas yang benar dengan kaidah-kaidah bahasa Arab karena memang dia adalah bilisanin Arabin mubin ya. Baik. Maka kalau begitu saya kira jelas ya. ya sebagian ulama mengatakan bahwa dobit untuk fiil mutaaddi atau al asma al mutaaddiyah pada ismillahi ya azza wa jalla dengan yang lazim ya mereka mengatakan ya bahwa fiil al mutaaddi atau al ism al mutaaddi nama yang dia memiliki asar memiliki pengaruh ya dari perbuatan tersebut, dari nama tersebut adalah huwa ma yata'adda atharuhu uh, huwa ma yata'adda atharu fa'ilihi ya wa tajawaza ila al-maf'ul bihi. Itu definisi yang disebutkan oleh sebagian ulama. Bahwa ismu al-muta'addi atau al-fi'il al-muta'addi huwa ma yata'adda dia adalah apa yang ya berpengaruh, berefek. mayat ada, asaru fa'ilihi. Athar, hasil dari ya yang berbuat dengan perbuatan tersebut atau yang bernama dengan nama tersebut wa yatajawazu dan kemudian ia sampai atau melewati kepada al-maf'ul bihi yang dikenai dengan efek tersebut, pekerjaan tersebut. Ya, jadi bahwa seperti si fulan, ya, menulis buku, ya, atau si fulan memperbaiki kursi, ya, maka memperbaiki ini perbuatan, ya, dan asar dari perbuatan al-fa'il yaitu si fulan itu terlihat pada kursi atau bangku tersebut. Maka ini berarti dia disebut dengan fiil mutaaddi. Ya. Adapun yang lazim, contohnya si ya, si fulan gagah. Ya. Maka dia tidak melewati kecuali ke, kepada fa'il itu sendiri. La yata'adda ila maf'ulin bihi. Tidak kepada objek, tidak. Hanya kepada dirinya saja, terbatas. Skopnya hanya kepada pelaku itu sen sendiri. Si fulan gagah. Jelas ya? Nah, inilah lazim ya. Jadi kalau begitu kebalikannya ya bahwa yang disebut dengan al-lazim atau fi'il lazim atau isim al-lazim adalah huwa ma la yata'adda atharu fa'ilihi ya ila maf'uli ila al-maf'uli bihi ya atau ma la yatajawazu fa'iluhu apa yang tidak melewati fa'ilnya itu sendiri. Nah, itulah yang lazim dan muta'addi. Ya. Nah, ada nukilan di sini yang kita ingin sebutkan sebagai dasar bahwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menuliskan kaidah ini juga dengan melihat siapa yang telah mendahului beliau dari para ulama. Ya kan? Ya, jadi bukan apa yang beliau ambil dari kantong beliau, ya tidak. Tapi beliau ambil dari para ulama mutakaddimin yang mereka punya inayah terhadap perkara asma dan sifat ini, ya, dan terkenal akan kaidah-kaidah yang mereka sebutkan dalam perkara tersebut. Nah, dasarnya adalah perkataan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah sejauh apa yang kita dapatkan dalam kitab Badai Al-Fawaid juz pertama halaman 170 ya berkata beliau berkata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala ya intinya intinya adalah untuk menerangkan tentang adanya nama yang lazim dan nama yang mutaaddi ini yang merupakan dasar pijakan dari perkataan dan kaidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Kita menyambung namanya ya nasab para ulama apa yang beliau tuliskan dari pemahaman ini tidaklah mereka ambil kecuali dari para ulama yang terdahulu yang sebelumnya maksudnya. Baik, kata Imam Ibnu Qayyim, al-ismu idza utliqa alaihi nama jika diitlakan, ya jaza an yushtaqqa minhu al-masdaru wal fi'lu isim nama itu jika disebutkan secara mutlak jika disebutkan diungkapkan jaza an yushtaqqa minhu bisa untuk kita mengambil pecahan darinya Al-masdar wal fi'il. Masdarnya dan fi'ilnya. Masdarnya dan fi'ilnya. Seperti misalnya Ar-Rahman. Ya? Nama Allah Ar-Rahman. Ya? Masdarnya rahmah. Ya? Dan fi'ilnya yarhamu. Paham ya? Maka ini muta'addi. Sama dengan dalam hadis disebutkan ar-rahimuna yarhamuhumu ar-Rahman. Orang-orang yang punya sifat kasih yang penyayang, maka akan dirahmati oleh Allah yang Maha punya penyayang. Maka disebutkan di situ Ar-Rahman yang dia nama ya yang menunjukkan akan zat dan sifat. Yarhamuhumur Rahman, yarhamu. Fiilnya disebutkan fiil yang terkandung pada nama Ar-Rahman. Dan disebutkan sebelumnya Ar-Rahimun. Yang mereka adalah orang-orang yang kemudian mendapatkan rahmat Allah tadi. Objeknya yang akhirnya. Meskipun dalam kedudukan di sini dia dalam bentuk ya sebagai mubtada ar-rahimun. rah ar Ya. Tetapi sesungguhnya dialah yang dikenai dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala tadi, ya. Kita kembali al-ismu, ya idza utliqa alaihi jaza an yustaqqa minhu al-masdar wal fi'lu fayukhbaru bihi anhu fi'lan wa masdaran sebuah nama jika disebutkan mutlak maka bisa diambil pecahan darinya dalam bentuk masdar bentuk yang ketiga dan juga dalam bentuk fi'il bentuk yang keduanya ya baru dihi maka dikabarkanlah ya dengannya dalam bentuk masdan wa dalam bentuk masdan dan fi'il nahu kemudian contoh as-sami wal basir wal qadir contohnya nama Allah as-sami nama Allah yang maha melihat al-basir as-sami maha mendengar al-basir yang maha melihat al-qadir yang maha berkuasa ya kudrah wa yutlaqu alaihi minhu maka dari kalimat ini dari nama ini yutlaqu alaihi yutlaqu alaihi minhu maka bisalah kita mengambil darinya ya as-sam'u wal basar wal qudrah masdarnya as-sam'u dari as-sami ya al-basaru dari al-basir al-qudratu dari al-qadir diambil masdarnya wa yukhbaru anhu bil af'al min dhalik Kemudian dikabarkan pula dalam bentuk fi fi'il. Maka dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha tentang sebab turunnya ayat qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Ya. Subhanalladzi wasi'a sam'ahu kullal aswat. Nah, penetapan asarnya ini. Maha Suci Allah yang pendengarannya meliputi semua suara. Ini lafi nahyatil bait id atat ila nabi imra'atun sungguh saya sedang di sudut rumah. Sudut rumah juga, rumahnya Aisyah kecil, ya. Ketika datang seorang wanita kepada Nabi, tashtaki ilaihi. Mengadukan nasibnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Kata Aisyah, rumahnya kecil. Tapi yang wanita ini apa? Berbisik-bisik. Kata kata dia apa? Ya, fa asma'u ba'daha wa yakhfa anni ba'daha. Saya dengar sebahagian. Sebahagian lagi samar-samar. Satu kamar padahal. Kenapa? Karena sang wanita ini berbisik mengadukan permasalahannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah pun mendengarnya bukan karena mau dengar-dengar, bahan gosip nih, bukan ya? Tapi ya terdengar, ya. Tetapi Allah ternyata apa? Fokusnya bahasa samawat. Di atas langit yang ketujuh. Menurunkan jawaban atas permintaan sang wanita tersebut. Inilah ya bentuk dari asar nama Allah as-Sami' Subhana Aisyah menetapkan Aisyah ingat ya. Jadi dari istiqra dalil didapatkan bahwa Aisyah menetapkan fiil asar dari nama Allah as sami dari ucapannya Subhanalladzi wasi'a sam'ahu kullal aswar. Apakah sabda Nabi ini? Bukan. Ucapannya Aisyah lihat. Ini berarti pemahaman sahabat tentang nama dan sifat Allah. Jelas ya? Sami Ya. Tidak hanya dalam bentuk ucapan, dalam bentuk perbuatan. Apa doa yang kita baca ketika berdiri iktidal? Ya? Apa? Ketika berdiri iktidal artinya ketika menuju berdiri, ya. Setelah iktidalnya Rabbana Kenapa kita baca seperti itu? Kenapa kita baca begitu? Rabbana walakal hamd. Ya, ya. tentunya karena contohnya ya kan? Tentunya begitu. Tapi betul jawabannya. Coba lihat, ketika berdiri apa yang kita minta? Ini menunjukkan bahwa dikir dalam sholat pun bukan sekedar dipasang gitu. Bukan orang main bongkar pasang. Kalau pas ya Alhamdulillah, kalau tidak apa boleh buat? Coba lagi. Tidak. Ini suatu rangkaian yang indah. Ketika kita tidak apa kita ucapkan tadi? Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar siapapun yang memujinya. Maka karena kita mengucapkan itu, setelah berdiri itu apa yang diucapkan? Rabbana walakal hamd. Wahai Rabb kami, hanyalah bagimu segala pujian karena kita ingin didengar. Dan kata para ulama, tentu saja pendengaran Allah perkara yang jelas. Namun yang diinginkan dengan ucapan tersebut sima'a al-qabul pendengaran yang melazimkan Allah menerima doa kita dan mengabulkan permintaan kita. Itu semua kapan? Sebelum kita terjerembab sujud. Sebenarnya bukan enggak tepat ya terjerembab ya. <laughs> Maksudnya sebelum kita betul-betul merendahkan diri kita kepada Allah pada bentuk yang paling tinggi dalam penghambaan diri kepada Allah. Apa itu? Sujud. Yang kata Rasulullah, aqrabu ma yakunu baina 'abdi wa rabbih, baina al-'abdi wa rabbih wa huwa sajidun. Paling dekatnya seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia sujud. Fakthiru minal mas'alah. Maka perbanyak minta. Lihat, jalinan yang indah sekali ketika kita takbiratul ihram, kemudian kita membaca ketika ruku Allahu Akbar, kemudian ruku. Apa yang dibaca? Subhana rabbiyal azim. Allah yang maha tinggi. Beda dengan ketika di bawah. Ketika di bawah apa dibaca? Subhana rabbiyal a'la. Kenapa? Karena beda posisi. Azim ketika kita inhina, menundukkan kepada Allah itu kan ruku tunduk juga. Ya, kita mengingat kebalikan dari ketundukan kita apa? Kita yang hina ini kagungan Allah, lawannya. Ya. Ketika sujud paling rendah sudah, ya, maka disebutkan pula yang paling tinggi, al-a'la. Dan karena kita akan meminta di tempat yang paling tinggi tadi, dekat dengan Allah, maka dimulai dengan pengantar ketika tidak setelah ruku. Sami Allahu liman tamhidan untuk menguatkan kita kalau minta nanti serius dong. Karena Allah, iya Allah mendengar kan? Siapa? Siapa yang memujinya. Nah begitu itu pertama dalam apa? Memuji Allah. Setelah memuji, kita sujud dan berdoa. Allahumma kfirli. Seperti firman Allah dalam Al-Quran dalam akhir surah Al-Imran. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum amanna. Tawassul dengan amal saleh untuk beriman, saya bisa beriman ya Allah. Rabbana faghfir lana dzunubana. Kalau begitu ya Allah, sekarang ampunilah dosa kami, dosa kami, ya kan? Jadi tawasul dengan amal soleh. Tadi begitu juga. Allah Maha mendengar siapa yang memuji. Sekarang kita sebutkan amal soleh kita. Apa itu? Memuji Allah. Rabbana lakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Allahumma rabbana lakal hamdu. Allahumma rabbana walakal hamdu. Dalam empat bentuk penyebutan. Ya? Itulah bentuk amal soleh kita. Ketika sujud, kita minta sekarang. Luar biasa. Ini kalau kita perhatikan masalah. So, ini semua menunjukkan asar dari sifat atau nama Allah as samia simaan yastaji apa ya, ya, yastazimu ijabah pendengaran yang melazimkan adanya Allah mengabulkan doa dan permintaan orang yang meminta Ya, jelas ya? Dan karena itu, ketahuilah bahwa disebutkan paling dekatnya Allah dengan hamba ketika sujud ini maksudnya sujud secara mut mutlak, bukan hanya sujud kedua dalam satu rakaat, apalagi sujud terakhir pada rakaat so, sholat karena seorang kadang memperpanjang sujud terakhirnya dibanding sujud-sujud sebelumnya dengan alasan memperbanyak doa. Doa itu diperbanyak pada manapun keadaannya ya. Paham ya? Apalagi kalau kita sendiri. Kalau kita berjamaah apalagi imam tentunya dia menjaga keadaan imam eh, makmumnya. Paham ya? Makmumnya. Tapi kalau dia sendiri dari sudut pertama pada rakaat pertama sudah disyariatkan dia untuk memperbanyak meminta. Sesuai dengan keumuman dalil dan lihat dari urut-urutan gerak gerakan dan bacaan yang dibaca. Jelas ya? Taib. Tentunya bacaan sujud juga banyak. Ya? Tapi kita contohkan tadi yang disebutkan. Taib. Jadi ini contoh dari nama Allah yang dia mutaad mutaaddi ya. Kita lihat dari penerapannya Aisyah radhiyallahu taala anha tadi kan? Dan kita lihat bagaimana salat amal ibadah yang paling utama ya. Afdal afdal a'malikum shalah kata Nabi. Amal yang paling utama kalian adalah salat ya. Ternyata pun seperti itu, menguatkan apa yang disebutkan dari kaidah ini ya. Baik. Maka beliau mengatakan ويخبر عنه anhu bil af'al min قد nahu qad Allahu maka dikabarkan kemudian dalam bentuk perbuatan dari nama-nama tersebut misalnya dalam Al-Qur'an qad sami'a Allahu Al-Mujadilah ya kemudian faqadarna fa ni'mal qadirun qudrah faqadarna fa ni'mal qadirun ya Hada idha kana al-fi'lu muta'addiyan. Ini ucapan siapa? Imam Ibn Qayyim. Ibn Qayyim. Dijelaskan sekarang. Hada yang tadi disebutkan yukhbaru anhu bi bil masdar wa bil fi'l. Ini hada in kana kata beliau al fi'lu muta'addiyan jika fi'ilnya dalam bentuk muta'addi yang memang ada efeknya kepada ob, objek. Fa in kana laziman jika dia dalam bentuk lazim, la yukhbaru anhu, maka tidak datang dalam bentuk pengkabaran. Lihat ya? Contohnya nahu al-hayyu, zat yang maha hidup. Bal yutlaku alaihi al-ismu wal masdar dan hanyalah diambil dipetik darinya nama dan masdar. Itu sifat. Al-hayy, ay eh, hayah. Masdarnya hayah. Ya, tentunya isim artinya bahwa dia menunjuk ya dulu alal musamma, menunjukkan zat Allah. Ya, dunal fi'il. Tanpa ada fi'il, tanpa pengkabaran dengan bentuk fi fi'il. Fala yuqal hayy. Maka kita katakan bahwa Allah hayy. Ya, lain dengan apa? Muhyi. Kalau muhyi apa? Al-hayyu ay hayatan kamila, Zat yang hidup dengan hidup yang sempur, sempurna. Kalau apa? Muhi, Kalau muhi apa? <coughs> Itu mutaaddi. Muhyi artinya yang meng menghidupkan. Dia dari nama Allah yang Muzdawijah namanya. Kita masih ingat bagian nama-nama Allah kemarin. Nama Allah ada yang dia dalam bentuk mufrad, ya, seperti As-Sami, ada dalam bentuk mudhaf, Rabbul Alamin, ya, Badi'us Samawati wal Ard, ya, itu ber, dalam bentuk mudhaf bergandengan, ada juga dalam bentuk muzdawijah. Nah, muhyi dalam bentuk bergandengan. Maka al-muhyi mumit. Zat yang menghidupkan dan yang mematikan. Lazim atau mutaddi? Mutaddi. Paham ya? Nah, berarti ada fi'ilnya. Yukhbaru anhu bil fi'il. Paham ya? Tayyib. Ini kaidah yang kita dapatkan subhanallah diambil dari ucapan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan intinya kalau tanya Ibnu Qayyim ambil dari mana lagi? Jawabnya tadi apa? Istiqra' wa tatabbu. Telaah ilmiah studi ilmiah terhadap dari dari Al-Quran dan Sunnah dan bagaimana para ulama terdahulu dari para sahabat dan tabi'in bermuamalah dengannya. Bagaimana akan memahami? Tidak ada keterangan dari mereka bahwa nama Allah itu ada dua. Ada yang bermakna mutaaddi, ada yang lazim. Kalau mutaaddi seperti ini, kalau mulazim seperti itu. Tidak ada kan? Dari para ulama kemudian merumuskan dari ucapan mereka, praktek mereka, penerapan mereka dirumuskan. Oh, ini karena begini, ini karena begitu. Lihat ya, subhanallah. Ya, begitu lurusnya ya ilmu dan pemahaman para salafus salafus soleh. Ya, perbuatan mereka lahir dari sebuah pemaham pemahaman. Beda dengan kita, sering berbuat spontan, bahkan tidak dipikir lebih dahulu dahulu, ya kan? Gitu ya. Kalau mereka gitu tidak. Ya, seperti ucapan tadi, ucapan yang begitu indah dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia ingin tampakkan kepada kita bagaimana ya sifat Allah yang begitu tinggi dari sifat as-sama, mendengarkan. Dan nama Allah As-Sami' yang mengandung ya makna yang tinggi dan indah dan dia menyebutkan dalam bentuk pembandingan. Saya di sisi kamar, berdekatan, tapi karena bicaranya bisi-bisi, tidak dengar sebagiannya. Sebagian dengar. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjawab langsung, turun. Ayat surah tentang permintaan sang wanita tersebut. Berarti Allah mendengarkan luar biasa. Allah maha mendengar, sempurna pendengarannya. Tidak tersembunyi dari Allah satu suara pun. Maka berkata Aisyah, Subhanalladzi wasi'a sam'ahu kullal aswat. Praktek penerapan dari apa yang disebutkan, yang belum diambillah kaedah dari praktek tersebut, bahwa fi'il atau nama Allah, jika dia muta'addi, diterapkan darinya, nama yang menunjukkan akan zat, kemudian masdar yang menunjukkan sifat dari nama tersebut, dan fi'il, perbuatan yang merupakan efek, asar, pengaruh dari sifat tersebut. Selesai. Jelas ya? Baik. Dengan demikian selesai kaidah yang kedua. Kita masuk sekarang kepada kaidah yang ketiga. Ya? Baik. Al-qaidah tsalitsah fi sifatillah. Kalau yang pertama tentang dalil-dalil, apa kewajiban kita terhadap dalil-dalil asma dan sifat. Kedua, kaidah tentang nama-nama Allah. Maka yang ketiga, kaidah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala fi sifatillah. Maka kata beliau wa tahta furu'un aidha. Di bawahnya juga ada furu' cabang juga ada empat. Al-far'ul awal. Cabang yang pertama, sifatullahi kulluha ulya. Sifatu kamalin wa madhin laisa fiha naqsun biwajhin minal wujuh. Sifat-sifat Allah seluruhnya ulya, sifat yang tinggi. Al-a'la. Ya? Al-a'la jamaknya al-ulya. Dan ini persis dengan apa yang datang dengannya lafal-lafal dalam Al-Qur'anul Karim tentang penetapan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mari kita lihat dalam Al-Qur'anul Karim Allah menetapkan sifat yang tinggi tadi ya, sifat al-ulya itu kepada dirinya dalam dua ayat. Dalam dua ayat dalam Al-Qur'an. Yang pertama surah An-Nahl ayat ke-60. Allah berfirman, "Lilladzina la yu'minu bil akhirati mathalus saw walillahi mathalul a'la wa huwal azizul hakim lilladzina la yu'minu bil akhirah bagi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat mathalus saw permisalan atau sifat yang jelek An-Nahl ayat 60 ya walillahi mathalul a'la dan bagi Allah permisalan yang tinggi. Masalul a'la. Itu yang datang dalam Al-Quran. Masalul a'la. Ya, sebenarnya bukan permisalan tapi sifat. Artinya adalah sifat. Al-a'la. Ya. al azizul hakim. Dan dia Allah yang maha perkasa lagi maha bijak. Bijaksana. Yang kemudian surah Ar-Rum. Ayat ke-27. Allah berfirman. al ladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduh وهو أهون ahwanu alaihi المثل mathalul a'la السماوات والأرض wal العزيز الحكيم Allah berfirman wa huwa alladhi yabdul khalqa thumma dialah Allah zat yang memulai penciptaan lalu mengulangnya kembali hari kebangkitan ya wahyu ahwanu alaih dan memunculkan kembali dari apa yang sudah pernah ada lebih mudah bagi Allah. Ya kan? Orang-orang kafir kan heran, ya. Mayyuhyil idhama wa huwa Ya? Siapa yang akan menghidupkan tulang-tulang ketika dia telah menjadi debu? Ya? ya. Yang menghidupkannya yang menciptakannya awal marrah pertama kali dan bahwa sesuatu untuk diadakan kembali setelah sebelumnya telah ada akan mudah kan bukankah Allah bersifat badi'us samawati wal ard menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelum sebelumnya nah kalau orang sudah buat berikutnya lagi ada contoh sebelumnya mudah ada atau sulit ya makanya orang kalau belajar di sekolah kejuruan nanti ada PKL-nya partai kerja lapangan supaya punya pengalaman ya ketika nanti dia lulus bekerja di bidang pekerjaannya maka dia akan mudah pernah bergelut di bidang yang sama ya kan lebih mudah ya kan baik kemudian Allah menegaskan ya walahul matalul a'la fis samawati wal ard dan bagi Allah sifat yang tinggi di langit dan di bumi wa huwal azizul hakim dan dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana kita lihat disifatkan Allah dengan apa? Mathalul a'la. Mathalul a'la. Surah An-Nahl ayat 60 dan surah Ar-Rum ayat 27. Tapi apa mathalul a'la itu? Mathalul a'la kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Ahkam Al-Quran ay al-wasful a'la. Al-mathalul a'la kata Imam Ibn Al-Qurtubi ay al-wasful a'la. Sifat yang tertinggi tertinggi. Nah, ini perhatikan. Al-wasfu al-a'la, ya. Kemudian berkata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya al-mathal al a'la ay al-kamal al-mutlaq min kulli wajhin kata beliau ay al-kamal al-mutlaq min kulli wajhin yaitu kesempurnaan yang penuh yang mutlak min kulli wajhin dari segala sisi ya al-kamal al-kamil nah, itulah kamal yang mutlak yang sempurna yang tidak ada padanya kekurangan wajib dan wujuh fi min kulli wujuh dari segala sisi sekalipun ya jelas ya ini perkataan Imam Al-Qurtubi dan Imam Ibnu Katsir ya kemudian ada ucapan dari Syi'di rahimahullah taala sangat indah tapi agak panjang jadi saya kira sudah cukup lah intinya bahwa al-masal Allah yang al-wasfu al-a'la ya dan kalau dijamakkan sifat Jadilah dia ul ulia. Sifat al-ulia. Maka inilah yang disebutkan. Kalau disebutkan dia al-mathalul a'la, sifat al-ulia, maka berarti dia pasti, pastilah apa? Menunjukkan kesempurnaan. Kaidah pertama. Kulluha ulia sifatu kamalin wa mad wa madhin. Laisa fiha naqsun biwajhin minal wujuh. Jelas ya? Baik. Dalilnya sudah jelas, ya. Tafsir dari dalil tersebut juga jelas. Sekarang kita lanjutkan. Kal hayatu wal ilmi kal hayati wal ilmi wal qudrati was sam'i wal basri wal hikmati wal rahmah wal ulumi wa ghairi dhalika li qawlihi ta'ala walillahi mathalul a'la. Contohnya seperti sifat hayah, ya. Yang maha hidup, al-ilm, ilmu, kudrah, sama, basar, melihat, mendengar, ya, hikmah, bijaksana, rahmah, kasih sayang, alulu, tinggi, wa dalik, dan yang lainnya dari sifat-sifat yang lain, semuanya sifat yang sempurna. Ya? Dan pujian bagi Allah tidak ada padanya kekurangan dari sisi mana manapun. Kalau ada kekurangan, tidak sah disebut sebagai sifat yang tertinggi ya dan tidak akan disandarkan kepada Allah secara mut mutlak. Baik. Walianna Rabb kamilun fawajaba kamal sifatih. Ya. Kemudian di antara alasan di samping jadi kalau tanya kenapa nama Allah itu uh, sifat Allah itu sifat sempurna semuanya menunjukkan pujian tidak ada padanya kekurangan dari sisi manapun. Mengapa? Jawabnya pertama, karena dalil. Itu ya. Liqaulihi ta'ala. Lihat kitabnya. Liqaulihi ta'ala. Ya, lam ta'lil. Syekh mengisyaratkan dalil akan kaidah tersebut. Yang pertama, lihat di kitabnya. Kembali. Liqaulihi ta'ala walillahi talul a'la. Itu dalil pertama. Jelas ya? Penjelasannya tadi disebutkan. sebutkan. Imam Qurtubi dan Imam Ibnu Katsir. Ya, Imam Qurtubi mengatakan al-wasfun a'la berarti di, sifat. Imam Ibnu Katsir mengatakan ay al-kamal al-mutlaq min kulli wajh wajh berarti dia bukan hanya sifat tapi juga sifat yang yang paling tinggi yang sempurna. Jelas? Baik. Yang kedua dalilnya wali anna rabba kamilun. Yang kedua, karena Allah itu sempur sempurna, ya fawajaba kamalu sifatihi. Kalau begitu pastilah pula sifatnya pun akan sempur sempurna. Ya, kenapa? Karena sifat bagaimanapun tabi'un lil mausuf. Ya. Sifat pasti mengikuti kepada yang disifatkan, kan begitu? Ya. Nama Allah itu ya Allah asma, walillahi asmaul husna. Ya. Dan sifat itu dinisbahkan kepada Allah. Walillahi matalul a'la. Kalau begitu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna ketika menyandarkan pada dirinya sifat-sifat sama hanya dengan nama. Itu merupakan sifat yang terting tertinggi. Kalau nama, nama yang terin terindah karena menunjukkan kesempurnaan dari segala sisi. Baik ya? Ini yang diinginkan zekankan oleh Syekh. Ya, kalau kita ingin menyebutkan adalah yang ketiga dalilnya. Ya, dengan kias, ya. Kias aulawi. Ya. Bahwa sesungguhnya ya Allah Subhanahu wa taala mu'ti al-kamal, memberikan kesempurnaan. Ya kan? Kepada siapa yang dia kendaki dari makhluknya. Kesempurnaan yang khusus bagi mereka. Kan begitu ya? Karena itu Allah menyebutkan walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maksudnya cinta, cinta yang paling tinggi, yang paling utama. Ya? Eh, apa? Innal ladzina amanu wa shalihat ulaika hum khairul bariyah. Allah sebutkan orang beriman amal saleh. Jadi Allah memberikan kesempurnaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya? yu'til kamal lima yasha'u min ibadihi famu'til kamal aula bihi ya zat yang memberikan kesempurnaan kepada makhluknya yang merupakan rahmat inayah taufik kan buat dia Allah memberikan kebaikan kepada hamba yang diberikan kesempurnaan tentu saja dia ya. orang yang sempurna lebih baik daripada yang kekurangan itu ya ya pasti itu nah kalau Allah memberikan kesempurnaan kepada yang Allah kehendaki min babil aula fa mu'dil kamal aula bihi maka yang menganugerahkan kesempurnaan pastilah maha sempur maha sempurna maka disebutkanlah inna lillahi mi'atu rahmah Allah punya seratus kasih sa sayang satunya Allah turunkan ke bumi dengannya orang saling menyayangi merahmati nah lihat berarti sifat Allah pasti sempurna tertinggi a'la maka dikutukan sifat al-ul ulya jelas ya baik uh, sampai sini dulu pembahasan kita ya perkara selanjutnya uh, insyaallah hanya penjelasan akan perkara tersebut tetapi inti dari pokok dari kaidah telah kita jelaskan ya kaidahnya kemudian dalil dari kaidah tafsir terhadap dalil tersebut dari para ulama dan pemahaman akan kaidah tersebut dan bagaimana ya dipetik darinya suatu hukum karena nanti sama hanya dengan nama Allah setiap nama Allah mengandung ahkam hukum konsekuensi dalam bentuk ubudiyah demikian pula sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dalam bentuk ibadah badan tidak dalam bentuk ibadah hati bahkan uca ucapan sebagai contoh misalnya, ketika seorang berkata kepada Nabi, Masya Allahu summa syi'ta. Eh, apa? Ma, ma, ma, Masya Allah wa syi'ta. Menurut kehendak Allah dan kehendakmu. Lama saja kan? Tadi apa kata Rasulullah? Ini ucapan yang mengantar kepada syirik. Aja'altani lillahi dan Qul masya Allah wahdahu. Ini tatbiknya, prakteknya. Ya, bahwa ternyata masyiah kehendak Allah an-nafidah yang bahwa dia hanyalah berlaku di dunia bukannya kehendak Allah saja semata itu perkara mutlak tidak boleh kita gandengkan dengannya kemudian masyiah yang lain paham ya masyiah yang lain ada tetapi dia hanya mengikut kepada kehendak Allah wa ma tasyauna illa ayyasha Allah nah takdirnya lihat nih masya Allah subhanahu wa ta'ala ternyata sebab itu ya saya kira jelas ini insya Allah nanti akan kita jelaskan sedikit pada kaidah tersebut pada kelanjutan pembahasan untuk nyambung pembahasan berikutnya dengan kaidah berikutnya insya Allah ta'ala saya kira demikian ada pertanyaan dari jamaah Tidak ada ya? karena yang tadi Ustaz jelaskan masih banyak permohonan di salah sujud Iya. apakah di salam tidak diperkenankan atau lebih diutamakan uh, eh, kalau rukun tidak diperkenankan ada hadis Abdullah bin Abbas riwayat Muslim Rasul menyebutkan ala inni nuhitu an qira'atul Qur'an rakan aw sajida saya dilarang baca Quran ketika ruku dan sujud kata Nabi amma fil ruku fa'azzim fiha ar-rabb Eh, fa'adzim fihi ar-rabb. Adapun ketika ruku, agungkanlah Rabb. Maka tujuannya apa? Subhana rabbiyal azim. Fa'adzim fihi ar-rabb. Wa amma fi sujud, perhatikan. Wa amma fi sujud faksir minal mas'alah. Faqamin ayustajaba lakum. Adapun ketika sujud, maka perbanyaklah minta, hampir-hampir Allah mengabulkan permintaan kalian. Berarti dibedakan. Dan hadis ini kata para ulama memberikan faedah yang lain. Apa itu? Bahwa yang paling utama dari gerakan sholat adalah apa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Apa yang paling utama dari gerakan sholat? Takbir. Ya. Ada takbir, ada sujud, ya. Ya. Kalau kita lihat semesta sholat kita menyangka sujud, tapi justru dalil ini yang menunjukkan bahwa ada yang lebih utama dari sujud. Sujud memang paling dekatnya seorang hamba dengan Allah. Aqrabu ma yakun baina al-'abdi wa rabbi wa huwa sajun. Ada yang lebih utama ternyata dengan dari ini. Apa itu? Ketika berdiri membaca al-qiyam. Kenapa? Karena lihat, dibedakan antara ruku dan sujud dengan berdiri. Ruku dan sujud tidak boleh baca Quran. ala ini nuhi Tuhan karena Padahal Quran apa? Afdalu dzikir. Zikir yang paling agung apa? Al Al-Quran. Karena itu Nabi mengatakan, Afdalu salat tulul qunut. Salat yang paling utama adalah yang paling panjang berdiri bacaan so salatnya. Jadi kata para mengambil istimewa dari hadis itu. Justru bahwa gerakan salat yang paling utama adalah berdiri, qiyam. Dengan bacaan. Wallahu a'lamu bissawab. Nah. Jelas ya? Baik, barakallahu fiik. Ya. <laughs> ya. panjangnya sujud dan panjangnya harus sama itu benar kan? Tidak, tidak ada keterangan sama. Yang ada dalam hadis qariban minas sawa, mendekati. Dan mendekati ini pun bukan berarti kalau bacaannya eh, panjang sekali, misalnya seperti kejadian Hudzaifah, riwayat Muslim yang Rasulullah sholat ya membaca surah Al-Baqarah terus kemudian Ali eh, masuk ke eh, apa An-Nisa baru kemudian Ali Imran ya berarti kalau begitu rukunya paling tidak seperti surah Al-Baqarah enggak enggak begitu maksudnya ya ya bahwa ruk, so, berdiri yang sampai tiga surah itu dalam satu rakaat maka untuk ruku dan sujudnya tentunya relatif lebih panjang dibanding ruku dan sujud untuk rakaat berikutnya yang lebih pendek bacaannya dibanding rakaat sebelumnya. Qariban minas sawa. Relatif. Itu dalam Umdul Ahkam ya. Allah alam Jadi eh, tidak ada ketentuan tentang sama, tetapi ya itu tadi bahwa kita juga tidak bisa menentukan kadar tertentu dalam sholat ya. Terkadang imam pun terbawa dengan bacaan ya Beda ketika ruku bacaannya rakaat pertama dengan rakaat kedua dalam hal kehadiran hatinya. Boleh jadi sehingga lebih lama ya. Bahkan terkadang terjadi satu kejadian seperti Rasulullah ketika sujud lama sujud sampai sahabat yang menunggu mengangkat kepalanya melihat Rasulullah sedang ditunggangi oleh cucunya. Ya. Tidak. Kalau ngintip. Kalau ngintip. Ya kan dia kemudian turun kembali berikutnya dia khawatir sesuatu terjadi pada imam kenapa kok lama sujudnya dan ketika lihat dia segera turun ini tidak membatalkan sholat dan Rasulullah tidak menegur padahal beliau mengetahui dan melihatnya karena Rasul mengatakan ini apa ini arakum min wara'i zahri Nabi diberikan keutamaan bahwa dia bisa melihat meskipun menghadap ke kiblat orang yang di belakangnya. Ya Allah alam Ya. Tapi Nabi tidak menegur. Karena yang tujuannya sahabat untuk melihat apakah terjadi sesuatu Rasulullah. Kenapa sujudnya kok panjang ini ternyata main kuda-kudaan di situ ya <laughs> dijadikan kuda-kudaan beliau sallallahu alaihi wasallam nah. eh, tadi dikatakan uh, apa itu mempunyai uh, eh, rahmat dan dia menurunkan ke dunia ini ya. Nah. Ini bisa dikatakan rahmat itu uh, salah itu uh, bahwa manusia itu kasih sayang. Ya apakah itu aja apa Ya, beli semuanya maksudnya. Hewan pun dengan itu dia kasih sayang. Jadi bukan berarti satu bagian dari rahmat Allah itu kemudian ya e, satu orang satu, satu orang satu, satu jadi, kalau satu orang berarti satu, satu juga habis juga semua. Tidak, satu itulah untuk kasih sayang ada di muka bumi ini. Luar biasa kan berarti satu bagian ini sepuluh bumi saling berkasih sayang, bahkan hewan. Ya. Bagaimana dengan seseorang, ya? Yang kalau satu saya sayang kan satu kan? sebanyak banyak sayangi kan berarti banyak sekali begitu banyak. Bagaimana dengan kasih sayang Allah yang begitu luas yang seratus? Maksudnya beda ya, Pak. <laughs> Jadi bayangkan ya luar biasa kan? Ya, satu saja yang Allah turunkan ke dunia dengannya makhluk saling berkasih sayang ya bagaimana dengan yang seratus kasih sayang itu kesempurnaan yang luar biasa walillahi matadul a'la ay eh, sifatul ulia hanya bagi Allah sifat yang tinggi dan sempurna karena itu tergantung di ars anna rahmati tasbihu ghadabi rahmat Allah mendahului kasih sayangnya jika Allah menghendaki Ya, tidak ada orang kafir yang jika Allah turunkan kemurkannya tidak ada orang kafir pun yang hidup di muka bumi ini. Bahkan orang yang beriman pun karena dia pasti akan lupa dan lalai. Tidak maksiat. Jika Allah murka, pasti tidak yang tersisa di muka bumi ini. Tapi rahmat Allah luas. Ya'fu an kathir. Allah mengampuni, memaafkan banyak dari kelalaian kita. Ya, bahkan orang kafir pun masih diberikan waktu imha, imhal ditunda mereka ya subhanallah bahkan sekalipun di akhirat nanti Allah memberikan syafaatnya kepada siapa yang Allah kehendaki inna rahmati tasbiqu ghadabi rahmatku mendahului kemurkaanku subhanallah Allah marhamna ya. semoga Allah merahmati seluruhnya tapi saya kira cukup ya mudah manfaatnya dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari pelajaran kali ini semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menuntun kita dengan ibadah dalam bentuk yang ihsan. Beribadah kepada Allah selalu kita melihat Allah Subhanahu wa taala.